Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Sanamulana Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la hawla wa la quwata illa billah Wa fil hadith Inna allaha La yanduru ila adsamikum Ila adsadikum Wa la ila suarikum walakin yanzuru ila qulubikum dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha sesungguhnya Allah la dulu tidaklah melihat ila atsamiku ila atsadikum kepada jasad-jasad kamu anggota badan kamu wala ila suarikum dan terhadap rupa kamu Walakin tetapi yang dulu Allah melihat ila kulubikum kepada hati-hati kamu. Jadi kalau mungkin yang dinilai manusia gemuknya, bodinya, tegapnya, gagahnya atsat. Atau ila suwarikum rambutnya bagus, rambutnya botak, rupanya bagus, rupanya botak, rupanya jelek, kulitnya putih, kulitnya hitam. Ila suarikum. Itu nilai yang dilihat oleh manusia. Tetapi Allah tidak menilai kepada jasad. Tidak menilai kepada rupa. Walakin yang dulu ila bulubikum. Tapi Allah itu menilai kepada hati bersih enggak artinya, sombong enggak hatinya Tawadu apa sombong cinta dunia atau zuhud hasud atau dia senang kepada saudaranya itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu hati itu dikatakan matmahu nadharillah tempat perhatian Allah Dalam dikatakan inna oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib inna lillahi fil ardi aniyah. Sesungguhnya Allah itu di bumi ini ada wadah-wadah yang akan diisi. Jadi isi dengan ilmu, diisi dengan asrar, diisi dengan hikmah Maka yang dimaksud wadah-wadah itu adalah hati manusia. Fakhairuha aslabuha wa atyabuha wa wa fa aslabuha wa aqwaha wa aragguha. Maka sebaik-baik wadah yaitu harus wadah yang kuat harus wadah yang halus harus wadah yang kokoh aslabuha fid din wa araqwa lil muslimin wa aqwaha fil yaqin wadahnya kokoh dalam urusan agama jadi wadah untuk menerima ilmu laduni itu hati manusia. Wadah untuk menerima sir itu hati manusia. Wadah untuk menerima rahmat itu hati manusia. Wadah jangan bocor. Wadah harus kuat. Wadah itu yang halus. Jangan wadah yang kasar. Nanti akhirnya wadahnya ternyata berkarat rusak susu yang akan dimasukkan di situ harus bersih harus mulus dan harus kuat jangan nanti akhirnya leleh jangan nanti akhirnya pecah nah, yang dimaksud wadah yang kokoh yaitu kokoh urusan agamanya Enggak nanti kepengaruh dengan budaya nggak nanti berpengaruh dengan perkembangan nggak nanti pengaruh kuat urusan agamanya kemudian alus alus terhadap orang Islam gampang tersentuh perasaannya sensitif ya Allah kasihan orang itu saya harus membantu saya harus perhatian sensitif itu ini wadah yang pantas untuk mendapatkan hikmah dan ilmu laduni dan asrar dari Allah kuat wadahnya, kuat dalam keyakinannya. nggak sampai hatinya tadi itu bergantung kepada bantuan makhluk, perhatian manusia, tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah. Wa man yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang pasrah sama Tuhan Tuhannya nggak akan sia-sia, Allah akan cukupi semuanya. Ah. Karena itu kita harus fokus untuk menjadikan hati daripada Allah kita perkuat keyakinan kita dan kita kokohkan urusan agamanya kita kita bersihkan hati kita maka hati kita akan mendapatkan yang luar biasa daripada Tuhan kita Kalau kita kan kadang-kadang penampilan, kalau sudah pakai jubah, pakai gamis, udah seperti ahlus sama sudah, seperti penghuni langit sudah. Sudah merasa dirinya ahlul ilim. Bukan penampilan itu yang dinilai sama Allah tuh, yang paling gede serbannya, yang paling bagus warna-warni, tasbihnya diputar terus, bukan itu. Yang paling penting hatinya kamu. Mungkin yang ada di belakang paling di belakang itu mungkin menjadi orang yang paling beruntung. Kenapa hatinya lebih bagus dari yang ada di muka? Kami dikatakan hatinya manusia itu ada tiga macam. Ada hati yang merendahkan diri semakin merendahkan diri semakin dalam berarti ibarat wadah semakin cekung ke dalam itu isinya kalau menerima sesuatu lebih banyak aneh ya? cangkir sama gelas mana yang lebih ke dalam gelas isinya lebih banyak gelas dengan botol mana yang lebih dalam botol isinya lebih banyak botol dengan drum lebih ke dalam lebih banyak lebih banyak menerima isi hati manusia itu semakin rendah diri dia merasa dirinya paling rendah paling hina paling tidak bernilai maka disitulah dia akan lebih banyak menerima sir dari Allah nur daripada Allah berkah daripada Allah ada wadah yang beres seperti lepean begitu mungkin lebih beres daripada lepean itu merasa dirinya sama dengan yang lainnya. Kita ini sama. Bukan merasa dirinya lebih rendah, tapi merasa sah, sama. Ini kalaupun menerima tipis sedikit sekali. Yang lainnya buyar sudah. Jatuh semuanya. Eh, begitulah juga hati manusia di majelis itu kadang-kadang merasa dirinya adalah lebih apa sama dengan yang lain yang lainnya. Kalaupun dapat berkah berdapat dikit tuh ada merasa lebih unggul, lebih tinggi. Itu ibarat gelas yang tengkurap. Bukan merendah tapi dia apa namanya? merasa lebih hebat, lebih tinggi, lebih unggul. Itu tidak menerima apa-apa itu. Merasa dirinya lebih hebat, lebih alim, lebih kuat, lebih mulia, lebih lebih lebih. Itu kalau sudah ada di majelis nggak dapat berkah apa-apa. Kenapa? Udah tengkurap itu. Udah kebalik. nggak menerima apa-apa. Karena itu dalam majelis ini yang paling mulia bukan yang paling di muka. Yang paling beruntung bukan yang paling membusungkan dada, tapi yang paling tawadu. Eh, disitulah Allah menerima menilai manusia adalah hati. Baik. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluha laha sairul jasad. Ala wa hiyal qalb. Sesungguhnya di jasad manusia itu mudghah, ada satu gumpal daging. Idza saluhat kalau daging gumpal daging tadi itu adalah bagus, saluha laha sairul jasad, maka akan bagus seluruh jasadnya. Apa itu? Wahyal qalb yaitu hati. Jadi di tubuh manusia ini ada yang disebut al-qalb. Ini kalau bisa dibahasakan begensernya ini. Kalau mati begensernya ya mati semuanya sudah. Kalau hidup ya hidup. Kalau gangguan ya terganggu semuanya babonnya di hati manusia di, di, di tubuh manusia itu ada yang disebut hati kalau bagus tawadu bersih hati nggak punya resa iri dengki benci maka seluruh badannya akan bagus omongannya baik pandangannya bagus gerakannya bah bagus kalau penuh kebencian, omongannya sap, caci maki, pandangannya lain, matanya mungkin melotot, wajahnya sinis. Gerakan tangannya gergetan mungkin bisa memukul kaki juga begitu. Begitu juga ketika hati zuhud. Dia malas bercerita tentang keunggulan dunia Ya mau makan seadanya, pakaian seadanya disyukuri. Tapi ketika hati terlalu cinta dunia, uh, dia menjadi budak dunia setap, se, se, sehingga dia waktunya kapanpun untuk dunia. Quran nggak terbaca, majlis nggak dihadiri, sholat ditinggalkan, dikir tidak dilaksanakan. Semuanya tadi itu babonnya pusatnya ada di al-qalb. Kalau baik, ngajak seluruh badan baik. Kalau jelek, ngajak seluruh badan jelek. Kalau begitu gimana? Kamu harus berpikir dan berusaha hati ini sehat. Hati ini bagus. Jangan hatinya sakit. Kalau gigi kamu sakit terasa. Perut kamu sakit terasa. Tapi kalau hati sakit kadang-kadang merasa bahaya. Enggak terasa, itu bahaya itu. Paling bahaya orang kalau sakit enggak merasa sakit, itu bahaya itu. Tambah parah nantinya. Apalagi marah kalau dibilang sakit. Kapan dia akan ngobati? Yes. Nah, disinilah kamu harus pandai-pandai konsultasi. Pandai konsultasi. Dok, Perut saya kok begini ya Sering mulas saya Dokter ngasih Oh kamu itu jangan makan yang kecut-kecut Jangan makan yang pedes Konsultasi Dok saya kok sering pusing ya Makanan kamu tuh jangan Yang asin-asin Bisa darah tinggi nanti Jangan kamu banyak yang mengandung lemak misalnya Konsultasi kita juga begitu, perlu konsultasi untuk batin kita. Gimana caranya menghilangkan hasud? Gimana caranya menghilangkan riak? Gimana cara menghilangkan kebencian dalam hati kita, cinta dunia? Konsultasi. Kita beli buku. Bagaimana merawat badan? Cara, rambutnya supaya bagus. Wah, kita lihat di majalah, kita lihat ada di buku. Gimana cara merawat rambut supaya baik? Gimana cara membersihkan badan sampo atau bahan yang lain uh, jamu kita pelajari kita beli begitu juga cara bersihkan hati baca kitabnya Imam Ghazali bacanya baca kitab kitabnya Abu Haddad supaya bersih hati huh? lah kalau sudah hanya penampilan ceramah hanya penampilan kata-kata, hanya penampilan badan, percuma. Itu manusia yang menilai, bukan Allah. Nah itu penting untuk membersihkan hati dari itu. Rasulullah juga bersabda, "Innamal a'malu bin niat, wa innamal likulli Hanya saja amal manusia itu bergantung niat. Hanya saja amal manusia itu bergantung nih niat. Bangun masjid. Hebat kan? Bagi amalnya bangun masjid. Tapi niatnya bukan masjid. Niatnya kepingin dukungan. Nah ini loh. Amalnya manusia itu bergantung niat. Bentuknya masjid, tapi nilainya di sisi Allah bukan masjid itu. Paham nih ya? amalnya baca Quran tapi niatnya ingin dipuji sama manusia di sisi Allah bukan nilai baca Quran dia karena itu Nabi menyatakan wa inna maliku limri'in mana hanya saja yang diberikan kepada manusia itu sesuai dengan niatnya nanti orang yang baca Quran kepingin dipuji itu bukan pahala baca Quran Sesuai dengan ini ya, pujian makhluk tuh, itu loh. Yang muji-muji kamu, itu loh. Sekarang masuk neraka, itu. Kumpul sana. Bangun masjid tapi untuk cari dukungan tuh itu. Firaun itu masuk neraka itu, kumpul sana. Hati-hati. Wa inna ma manawa, bukan bentuk amalnya dinilai niatnya artinya kalau begitu saya nggak beramal niat saya nggak beres bukan begitu bereskan niatnya untuk supaya amal kamu diterima bukan berarti ninggalkan amal karena belum punya niat nah, itu nggak benar tambahan kamu sakit kamu sah sakit kalau begitu saya tidak pergi ke dokter sebelum saya sehat begitu saya tidak minum obat sebelum saya sehat ya minum obat sekalipun pahit-pahit minum makan tetap sekalipun nggak nafsu supaya sehat jangan saya kalau sehat baru makan supaya nikmat ya bapak arah kamu begitulah juga kita Amallah kamu tapi perbaiki niatnya kamu. Jangan saya nggak mau amal kecuali setelah punya niat baik. Nggak baik-baik kamu. nggak baik-baik kamu. Saya kalau nggak ngamalkan ilmu saya nggak mau belajar ilmu. Kapan kamu jadi orang yang pintar? Cari ilmu dan amalkan ilmunya kamu. Bukan berarti nggak belajar karena nggak ngamalkan ilmu. Jadi bahasanya jangan dibalik. Itu namanya membela diri berkedok dengan kebaikan. Lebih baik kamu tadi itu mengakui dan tahu diri sehingga kamu akan bisa beramal baik memperbaiki diri menuju ke dalam kesempurna kesempurnaan wallahu a'lam